Wayastabsiruna Wayastabsirun Fima ataruhan ini Wayastabsiruna nah, ini hmm. Waktu kegunga sopo Syuhada Fini amatin kan nikmat minawuri sangi Allah Wafat dengan keutamaan Subhanallah Wa anna buhanan saat anda Allah Layu anya sopo Allah Ajrul mu'minin Yang ganjaran wa Balik suruh beli balik Nanjak sahabat Allah bukan ini Jadi ketika mereka di surga maupun akhirat Ini pun buat istibsar Wong mukmin rupane ala dina rupane wong akeh istajabu. Kang padha nyembadani sapa ala dina. Lillahi maring Allah wa rasulullah lan rasul. badani maring awalan rasul eh doa aku saya undang undangi rasul dua kurus kelan metu kita maring perang minta dina asol bahumul kor yang dalam sausia yang kamu yang kamu kenani kumin alladina wa al-koroko kocada diikutin kan yang dalam perang aku, lila dina tetap kecil api aksal tangga beriksan sopa alladina minum sangking ini wong akeh wattaqu lan takwa sapa alladzina ajrun kul ladina sanggopo ajrun keganjaran azim kang gede Alladzina rupane akeh kala kan ucap lalu Allah alladzina subhanallah sumunusa manane manusa pun dikini yang sitok nu'an bin mas'ud al jari. Utapi ini, inna nasa kau dijamau lakum Saat temen menuso Ya Abu Sufyan, Abu Sufyan Ini iman Eh inna nasa saat temen menuso Ya Abu Sufyan wa sabar. Ikut jamau lakum Teman-teman kumpul untuk koalisi sopon nas lakum maring sirokabe Fakhsyawhum mengkau dia dengan yang anas Baza iman. Namun mengkau nambahi opo kawal Hum engeladina imanan apa iman wa qalu Allah wa ni'mal wakil wa lan ucap sapa ladina Allah uti ketujuan kita Allah Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal musafir fokus bagusnya alwakil sopa pun sing tim pasrai wa di Allah wa di Allah ini cara nakru jadi ya, ya, ya, nak maknanya ini pun bahwa wa ni'mal wa ni'mal itu khobar mukodam Bagi khobar mukodam itu sawisnya jadi fa'il terus sing al-mamdullah ini dibuang mana Wabil jalalan ngerti semua tafsir ngerti Jadi misalnya bahwa nikmal wakil, waki sal masir Nikmal abdu mesti sausin ngerti dua ke iya Jadi wa nikmal wakil lan ikut sak bagus-bagusnya sebuah al wakil litar sing den pasrai Ail wadu dikisi kang den serano ilaihi maring Zat apa alam urusan Dua atau iya Allah jadi wa jenis mamdud Maksus Maksus bidami abil makhlid Nah, kalau ini yang bermatur ya. Jadi ayat kita kaitannya di tarikh. Jadi Abi Sufyan itu pamanu Rasulullah. Dulure Ronglang, dulure Muhabibah. Zaman perang Badar, Abi Sufyan masuk Islam dari hati Mekah. Ini wilayah dunia. Senaji mulai kembali, ke Afganis. Bungkul sepuluh kuris itu. jadi, tuh. Jadi dari tenggerigi dengan ngeten Mustafa ya. Inan ini sini ada Sufyan gak baru. Padahal maksudnya manusia yang ini kafir yang mukmin. Tahu? Kafir, udah bukan kafir. Mereka ayat itu turun tentang perang Badar, perang Uhud. Di mana Abi Sufyan saat itu orang nama Islam. Jadi mulai dari mana lagi? Ya, Islami Abi Sufyan pada di Mekah. Jadi zaman perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ini jamar kaya Abi Sufyan. Itu kafir. Paham? Ya? juga Rasulullah zaman teng Medina mengalami perang besar, perang Badar menang, perang Uhud keok, perang azab setengah keok. Ke perang Azab itu harus lagi perang koalisi. Nanti darah ini azab, Azab itu jama'i Hizbun. Jadi jama'i Hizbun, Hizbun sak pasukan. azab piro-piro pasukan. Jadi Itu zaman Abi Sufyan kufar Mekah koalisi yang Nasara Najran koalisi yang Yahudi Faibar. Jadi Yahudi yang Nasrani ambil kufaru Mekah itu sepakat melawan nanti Nabi nang jarani ahzab pura-pura pasukan zaman itu presiden Mekah atau si ya Abi Sufyan itu dari masuk iman terus darani perang ahzab sebagian ulama darani perang kontak Rasulullah nggak kontak nah ini cerita perang Uhud nah, perang Uhud itu supaya kanjeng Nabi wedi diweden-wedeni Inna nasa kau jama'u lakum menungso koalisi kabeh kepengen ngelawan ku kue jadi ngomong ini di udang wudan ini kabeh menungso rupanya Abi Sufyan JS itu do koalisi ke jama ulakum faksauhum apa kue wedi ke jama ulakum terus ayu jumlah si kumpul tenang lias tak silukum sopa menghabisi sopa nas lakum yang siro lias tak silukum istiqsal menghabisi total kum yang sirah kabeh faksauhum mengkau dua siro kum yang anas tapi fase ada mengkon nambah ibu ing lagi apa dari kalau kalau mengkon pengen pengucapan diintimidasi malah nambah imanan apa iman tetas di pemeriksa tas tege bilan itu anak bawa yakin dan yakin bahwa wah ini malu hati. terus ya sebagai pasrah dia pengira bahwa tuan bodoh metu sopo ashab nabi semerkani kanji nabi Pawaku lu nurungi sabu asap suka petir yang pasar badar wal kala mengiklano sapa Allah wa taala ruben komentar fi kalbi Abi Sufyan ing dalem Nabi Sufyan wa ashabi falam batu monggo ora padha teko sapa Abu Sufyan wa ashabi wa kana kan iku ana ma'agum semerkan Abi Sufyan apa dijarah kira-kira wa kana kan sekedar ngaji London lagi menurut mas bahaya ini di sana-sana <laughs> memperparah protes kulon Kulon sering ngomong dari Lukman Santri Quran itu bukan penyakit atau santri kitab Tapi Jadi ini ada Kang Rumanto Keangkuhan kita terutama Pak Mustafa bareng Kulon sebuah protes Kulon zaman ketua Ma'arif dan Anwar pun protes Kulon buat nanti ngaji game yang muncul, Kulon santri kalau ngaji itu ikhya namun dengan sal, ngaji hikam maupun dua. Gue protes besar, gue ada. Kita ini terlalu angkuh orang mantel Jadi misalnya kayak ngaji Quran itu urutan orang musola, kiri kiri semulang Quran. Tapi gak terus ikhya itu dia alim. Misal mulang ikhya, mulang tafsir, berhitung. Sehingga nongkrong uang sih ngaji Jus ambah. Ambil ngaji ikhya itu keren sih ngaji ikhya, Mereka gue udah tiga udah sih, ngarap keangguan-keangguan karena sudah ngaji ikhya, ngaji fatwa, tapi ngalah-ngalahi ngaji Quran. Jadi ini tidak mati, bodoh kena. Rek ikhya jus telur, rek ikhya jus papua, ini menang bodoh jauh ini. Kuya ira ngarang mau tuh ikhya mau tuh. Ini rapi protes pulau, jadi harus sampai lama Artinya yang nggak mantu, gara-gara waktu itu tersita ngaji ikhya tetap segini di Quran ini gak paham. Orang terlalu kan jurah adil, jadi waktu mengaji ikhya kata. Kau tahu nggak sejarah yang kata paham? Mungkin ini. Ya lah itu. Jadi uang pun di salah. Eh kastane itu dua lah sih jadi kok. Asia juga kita terkenal. Ustaz Sobo dua ngaji Ihya. Belum sampai. Belum pernah ngaji Ihya. Tapi termasuk sampai sampai nanti yang mantan pulau ini pintu itu kusung jadi ngalir kena nopo kus gak ngaji dan sombong gara-gara ini tuh kok kok tas Mulane Quran kalah dhuwur berbeda ya. ada orang ngaji Quran mau diulang guru ngaji, guru musola, Wah trauma. Nanti saya dendam belum bisa. Tapi kalau ijab setengah apa? Kalau sambil sering ngaji nak ijab mana? Kita bisa ngaji menawa belum dulu. Belum cek ini. Ijab susi di sisi orang isi apa kalau cek ini. Gara-gara nih baru mantap. Kalau trauma. Yang bulan yang deh, kerja sih nanti mundur di jumbo, cakap mata lihat saran sedang bermulai tahun mundur tahun betul. Ya berkatkan makna di Quran mesti udah bisa. Ya, saya tanya ngerti ini ceritanya perang Uhud, gue perang Badar, gue perang Honda, gue perang sembuh gue perang Gak sanggup Tapi mereka akan perang Nova, anak, tak, seribu, istilah-istilah tasawuf Faham Jadi jujur mau, gue minum mana Ini kan gak jelas kok, sampai sini termau, bahkan pada diri saya sendiri bener kira kau foto yang kudu semua itu kadang aku khusus semua bom gara-gara saya ini kan khusus semua bom tak sebenarnya. ya Lalu kita siapa nggak? Contoh paling gampang kayak Ahmad Tur merasa khusus merasa bener, ngerti nak pondok kabel lembaga agama, pondok jejeran lembaga agama. Berfair itu sarana kita belajar, sarana umat belajar. Kalau nggak kita yang umat. Nah, kita tetap kalah. Tapi mana pun kalau jejeran itu sarana orang belajar, kalau pondok kerabat, pondok sarang, pondok mana saja. Meskipun saya tidak punya utang jasa, saya tidak pernah ngaji, tapi itu sarana umat, sarana umat dan nabi untuk belajar. Harus kita dukung, kita doakan. Dan kita juga khawatir mereka suruh lima kayak kita khawatir pada diri, nah, bahkan harus lebih. Suruh khotimah Mustafa paling umat tidak sing kedua, nah suruh khotimah apa-apa. Tapi dia usul ya, jadi misalnya angkuh gitu. <laughs> malah seneng kalau mimpi ya gede itu lah ini gede lah jatuh kan mencari amal yang harus sebenarnya kira-kira setan bisa soal model mana lalu suka, syukur ke kue udah tuh luar kue cinta lebih sih nanti saya ada kata tobat sekian lalu orang seneng pengeran itu lalu gue sih ngaji gimana saya mati terang-terangan materi aku apa Quran itu sana jadi bukan Quran bukan ada yang ngaji yang ngaji kitab-kitab di gitu. akhirnya berubah kita tengah Anwar akhirnya sudah ngaji betul sama ada pula ketua ngaji <laughs> ngaji tidak tidak ada yang ya karena itu enggak saya memang protes betul saya ditanya dia memang protes betul jadi itu mantel kapan kita wah itu semua semakom dhuwur ngaji kita makom dhuwur sini dia. tapi Quran yang tertinggi menjadi kasta terendah ya sak pondok di salah sing Quran aja ambil guru Quran di pasar ambil guru nomor kelas C kelas D di kampung yang biasa sampai sekelas di kelas A mulai usia Itu tuh usia nanti sepi gitu sampai protes dulu <laughs> sampai protes dulu <laughs> lah itu nggak terlalu jajal tenang nggak paham tenang terang mereka orang-orang alim yang baca aja itu gak paham. Terus aku ini ayat-ayat ini sih gak populer. Marah zaman artinya kalau suruh. Dia orang tenang jadi hukum al Sama orang tenang aku hakon alam muslim alam takdir lagi ngaji baru. Padahal itu Quran begini aku baca surat Al-Quran. Tapi kok orang isinya ya justru lu orang jauh ini. Rasulullah itu jenis keangkuhan. Paham gitu, jadi itu butuh tobat. Tapi kode-kode as, es, kode pondok cuwilek malah kita bisa foto-foto semua murah dari yang kesini di kaya mau sih. Nah kalau kalau masih di Sulaiman aja. Kamu sih juga kita singkir di gede. Oh, nak sarai Imam Serosi. Ya kita singkir di gede lah, macam semua negara kan gue tidak ada kamu ada berarti gue macam gue eh, kan kan. Mau gue malah opung orang-orang. <laughs> Nanti gelap gue. <laughs> Kalau kalau masih beneran di Indonesia. Jadi kayak kasta kasta terendah. Sumpah itu kopi asal usul. Ya udah kemarin nggak bisa itu jalanan, Ya itu tak kita kita pun keren keren ya. Model yang yang sesat ya ada. Ihya justru itu hampir semuanya filsafat dan hampir semua ulama mengatakan ihya yang bisa dipakai dan menuju satu dan menuju sembilan juz tiga itu kados keluar lagi mbek jenengan setengah merkari. Jadi Imam Ghazali itu pada saat ngarang juz tiga itu saat pergulakan sehingga beliau banyak mengutarakan filsafat. Ini batu sekolah ya sami semua ulama gitu. Beliau terlibat saat ngarang juz empat. Jadi cara Imam Syafi'i itu atas kalau kodim kalau kodim itu kalau Imam Syafi'i yang gak bisa dipegang karena beliau juga peralihan ketika beliau ilmu mantap sederhana kita jadi jadi Imam Alim Mengenai kaul Imam Syafi'i saat di Irak jenis kau Qadim Saat beliau pindah ke Mesir jenis kau Qadim Jadi dari yang kaul Qadim tidak bisa dipakai Karena masa transisi ya, Transisinya beliau itu ulama Tapi cek kacau Maksud kacaunya imannya pas-pasan Karena beliau mau jadi kodi Jadi kodi Ini Irak pun jadi kodi Karena rata-rata mazhab Syafi'i Orang Syafi'i, ya, orang NU itu pro pemerintah jadi orang Syafi'iyah itu tidak punya reputasi melawan kegoliman untuk zaman Imam Syafi'i mana dia tajuk, zaman Ahmad bin Hanbal di penjara untuk Khalifah Makmum Imam Syafi'i itu ngakali karena Imam Syafi'i itu didura lima Wakil sudah Mesir nanti pro Khalifah nanti jadi pro Mana yang temen saya syakau untuk ilawati yang suatu diri Fa'ar syaitan ila tarkir Ma'asi Wa akhbarani annal iman nurun wa nurun wa ila yudhari asi Jadi Imam Syafi'i itu Selang dengan Imam Jadi Ahmad bin Hanbal Kemudian kita ngomong ya Kulau gak karep ya anak Rumah antara ini Mustafa gak ini Karep pulau masih kita bagi terus Karena ngaji pekeh Mustafa untuk kan Ibu jauh penting nih Bang ya Allah Dewi Terus santri itu ngomong wajah ini dengan pulau nggak kiai anak, pulau bapak pulau kiai guru pulau kiai. Santri kira-kira gak Mustafa Ahmad pun sewan. Mesti ceritanya itu reputasi keluarga lagi hancur. Tapi yang aja lah seminggu depan. Aku sudah coba. Kau dewan di membawa bodoh, nih orang beda terus. Kan berarti pikir, oh terus bodoh. Aku gak ini kena setan di sana laras nganti dia kudu dinalar. Nah aku mikir tak awak lagi bingung bojoku bocah telu yo siapa sampai tempat. <laughs> Ayo gue bingung. Bagi ya, kira ini rata-rata pikir bisa jadi ya nasihati sing sabar. Kudune wajib dinasihati bojone ya wajib sabar. Tapi mau terang dulu, ada istiadat bodoh diterus no. Padahal jelas melanggar, hukum Allah jelas dilanggar karena itu kewajiban melarang gitu. Dia benar. Hukum adat orang itu luwes ya ketang lu bingungan jadi angka yang anak lu itu kamu bingungan kamu bingungan berarti hukum awal dilanggar, hukum adat dilanggar repotnya kan reputasi ini orang tahu wis dilanggar orang tahu rata apa kok dari kan ada yang awal itu wis orang tahu puncaknya orang ngeleng lah gitu. bisa usul bojo malah nyala nyala beda lu orang tahu rana apa kok bisa nggak bisa minggat <laughs> subhanallah itu betul betul Ya ora itu bubar apa kok. Tobat hak ada, ya ora itu bubar. Lho, sampean takon lho, tobat hak ada itu mboten saged napa? Istighfari. Tobatnya bukan sakit, sama diutang uang istighfar tak iso, di kewajiban yang bucu istighfar tak iso. Bisa-bisa lama, hak adami, apa nyebulang, ini adami, nyepuro jadi ra iso hak adami ku apa nyepuro nak sing terkait apa nyepuro dan hak adami ra iso diistighfari ora iso betiro kuwi teori dia kuwi lagi ini kudu mantan di ngono kan mantap kan siapa kubur jadi apa apa lah bareng ziarah kubur bekonco podo kiri malah rukun Aku tak ular kerasan kalau tak akram. terus, tidak terus. Subhanallah, kena aliran kum. Semua ada dua kali. Kalau ahli darah ini bagaimana suntung? Saking salah itu darah ini bagaimana suntung? Jadi haktan alam muslimin mutahkin arijalu kawamun alam bisa sampai hukum-hukumnya Allah semis buahku sampai kan Nabi menyambut hak lanang itu sampai nonton ya, itu tadi ya Romanto kita itu kesulitan ya ada hukum adat rumah-rumah yang itu betul-betul wong terus nanti kawin itu ukur-ukuran manusia orang ngambil ukuran lain nah dari ukuran lainnya kan jelas kawin itu sarana kita jadi dasar jadi parji sehingga posisi bojo benar-benar orang hak tua ini penyelamat saya dari sarkem dari zina hmm. itu kesulitan ya Romanto aku digunakan besar santri kapan kita mulai cilik kan diajari ya. Kuliah pono berbahasa ya, kiai kabeh mesti mendidikan man ya masyarakat man satu itu jaga kalau ada sebab tak tahu aku ya, di dasar wahsun itu kan dakwaan pesan Rasulullah wahsun farji tapi tetap saja saat kita kawin kan ini ada hukum basaria enak matun dari hukum bajunya enak matun dari hukum jadi ukuran ukuran duniawi enak numpang ramate bajunya enak numpang ramate bangun lalu itu hukum-hukum duniawi itu masih kuat sehingga ketika kecewa, jebuli tidak semulia itu, berenang. Orang apa ya? Malah dua nama besar, dua orang <laughs> Artinya terus ukurannya kalau itu terus dialeknya itu dunia. Coba sampai nah kawin awalnya dari pesan Rasulullah, aku dulu besar, wasan dulu farji. Sampai bersyukur dengan berapa maksiat, yang sampai tidak jelas latar belakang faktor tujuh. Dan itu ibadah betul dari Allah. Tapi syahwat itu ibadah betul ya Romo. Tapi yang kita korup kan tak korup tenang. Tapi kesulitan kita nyepelek no. Padahal ini yang kita ngaji. Kita jadi nama wawaw ya itu ya jadi nanti orang ya al-mafurati. Jadi nikah itu istilah Allah mafur. Mereka nikah nak seniatnya bener wau. Ya pada sebelum mafur tenang karena dengan nikah kita menjadi no. Nina selingkuh dan macam-macam ini. Tapi yang kesulitan itu jadi Yahudi sumber kalau kalau orang iya sepundi setiap anda nah kalau teman nanti santri lah ngalah apa ya oh saya teman aku ada alumni ya tuh lagi baru seminggu tujuh di tinggal lah <laughs> dia tak akan tak sanggup tak akan ya. mulai kalau tak eleng orang utangnya berserang tahun <laughs> wah kalau apian kerja itu sepuh ya misal dari mau karena selalu dilarang apa apian kalau kurang ada Islamia itu sesat ya, mudeng-mudeng satu, mudeng-mudeng bukan satu, bukan satu tipe itu karena dia ngotot kata kata itu tadi saja menyambut ihya ihya itu memang kitab yang banyak dipakai itu kita ijma tapi ihya itu bukan kasta tertinggi itu kasta tertinggi itu Quran kita dua sehingga ihya itu karena dikarang oleh seorang manusia dia dikarang Imam di versi beliau Nah Quran ada versi pengeran, itu mau kita ini tertanam dengan istilah versi ulama Sebenarnya itu versi ulama itu ya. Jadi misalnya kayak Imam Ghazali cerita, jadi kita butuh haro. Beliau cerita cara itu haro itu niat, terus cara nih basuh tangan itu jawab aja terus supaya wajah badan bunga Allah penyebab sida kaza kaza. Beliau itu sinar isya A sampai Z. Tapi itu bagaimanapun dikarang oleh seorang ulama. Ya kelemahan ulama itu tunggal. Dan ini Imam Ghazali sedihnya kita kita tujuh. Kelemahan ulama itu dua versi lah ya, versi ini yang menjadikan masalah. Kali Imam Ghazali, beliau itu narang kitab di saat Khalifah mendukung. Beliau mantan rektor, jadi beliau itu pernah jabat rektor Nigeria. Jadi beliau itu murid Imam ini, Imam ini yang Mesir, dan itu pindah ke Irak, setuju mati Raja Kajian Nigeria jadi beliau pernah jabat. Nah, Imam Ghazali itu tidak ada perlawanan terhadap Khalifah, karena memang jabat. Yang terakhir gambar tas pas 4 obat sekarang kita pilih satu dorong. Dia berubah minjat alas nih karena merasa banyak yang salah dari kehidupannya. Minjat alas usulah terus ngarang menjadi lagi gitu. Artinya apa saja? Imam Ghazali sendiri yang mengarang itu tahu bahwa proses empat itu sebagian terselipi oleh dunia ini. Karena memang ada proses-proses dunia ini. Termasuk beliau berteori seorang mungkin harus membela sistem khilafah karena agama ini butuh khilafah ketika ulama lain mengatakan agama itu tidak butuh khilafah karena inti agama itu kan kita ada zina dan mengurang sholat tapi kita di Dipodo itu ngaji ihya itu dihormati sekali ketika ngaji jalan sehingga kita kesukaan budaya kalau enggak dalam ini kalah itu mengujinya masuk Hasan Sabari masih biasa yang itu yang Nabi Khidir pasur itu karang menangan Nabi kurang menangan dia lawan kita mati Kita tak apa Kita jodoh lawan kita tak Tapi istilah Quran kan ada betul itu Istilah Istilah Quran itu buatan kalah menang Rana ukurannya dia terbunuh buatan ukurannya ya nafsu itu Lah saya Hamzah mati di pasien waksi Apa boleh dikecewa saya Hamzah Bukan sebenarnya jodoh Kalau di sini Waksi Padahal saya Hamzah orang gila kopi asal dua. Nyatanya mati di badan ini. Wahsi malah dicek-cek nih ya, wahsi. Akhirnya di tanah. Saya rasa sadar lah kok mau terhisip bin Jadung saya Hamzah yang di badan. Tapi andai kan kamu awalnya cara berpikir kayak saya, pakai berpikir Quran, malah penghormatan. Jadi awalnya melihat saya Hamzah itu orang yang mati syahid. Mati syahid itu orang singkara Quran, walau pasal dan melajina, aku dulu bisa dinilai amal. Tapi kita kesulitan bisa jadi, jadi bodoh. Lu mau nyari doa supaya kalau menang. Ukurannya tidak kebenaran, menang. Ya, tahu-tahu kita minggu orang ketawa tahu-tahu kok. Kok semua sarana agama kita buat gue menang? Menang untuk visi masa pemenangan sampai terakhir. Ilmu atau visi pokoknya sendiri. Kemudian kita doni, sendiri orang berhubungan dengan orang, orang orang orang orang

orang kok mengadili orang lain supaya kalah misalnya kita sengketa tanah gue dulu ya Allah yang tanah itu benar-benar bener gadang gue gue jenengan ini tiang itu mati atau kena musibah itu keliru yang benar gak begitu gini ya Allah tanah itu karwan gadang gue dan saya membutuhkan tanah itu tolong jenengan bantu tanah itu balik ke sama itu juga ada musibah. Musibah itu kan kemungkinannya dua. Kalau dia kafir, dia akan mendapatkan musibah karena kafirnya pada Allah, bukan karena urusan tanah. Kalau dia mu'min, berarti kamu kepengen mana yang mungkin segera selamat hanya yang kue. Kue seneng dengan dilari dan nabi. Orang mukmin tak selamat gara-gara pasal dan tak natem. Tapi kita ketemu nabi mau orang apa tak? Nah, itu anak namanya dan ya Allah tanah itu memang milik saya dan saya yakin itu milik saya saya ingin tanah itu kembali ke saya Lah soal untuk Allah dari jalan wong itu tobat Misalnya kemungkinan balik kan kamu tobat Sehingga sadar haknya kamu dikembalikan Bang, teman-teman Atau Allah mengazab karena dia mengdolim Misalnya belalah saksi-saksinya mencabut kesaksiannya itu itu pilihannya Tuhan itu loh membuat dia tobat terus memberikan hakmu atau dia diingatkan Allah tapi nak terus mulai awalnya kamu yang ini ya Allah azab dia karena dia dolim pada saya. Kowe ada mungkin tidak tobat wong Tapi Israel balik tanam lewat yang Musa sadar kalau kasus Wahsi. Rasulullah ketika melihat Hamzah diceceh, saya Hamzah diceceh ah, langsung masuk no. Nah, Nabi kau dulu Hamzah. Tapi Rasulullah itu Nabi disalahkan oleh pengiran. Karena cara pengiran siapapun anak kemungkinan oh Rasulullah langsung melaknati berarti nutup berbagai di tiang. Makanya sama Allah oleh salah kaminal amri serun lah rusak malah itu berat kebenaran. Tak nyaman ngoten nanti misalnya sama rebutan tanah, kan mungkin jalan keluar itu gak perlu yang itu kecelakaan, tapi yang itu tetap dan mengembalikan hakmu. Sampai yang nyaman rapor tukaran, yang itu yang nyaman masa depan itu tuh tuh jadi itu kesuwen pengeran kita libatkan dalam konsekuensi kita kesuwen ini malah malah dua apa di Nasr dan kata jadi kita kesuwen jadi Nasr itu tidak dikarang untuk itu saya tahu betul sejarahnya Hasan Sadari itu tidak tipikal orang-orang kayak itu beliau itu wali orang soleh punya Hizib Nasr dulu itu kualifikasi itu dolim dia larang sisi. dia itu memang Sadari itu Imam Ali juga ada Hizib Nawawi Imam Ghazali juga ada Hizib Ghazali saya Hasan Sadari juga ada tapi semuanya itu dulu dipakai saat melawan khalifah, orang personal, orang person. karena orang pulau yang bersejarah, sampai ngaji lagi kena ini Mondok itu enggak ilmu, orang bener. Eh, bagus, bagus. Mondok ini ngaji menawa, oh, wah ini terlanjur ngaji tareh nih, jus bapak nih. Jadi ini cerita tarik saya liwat-liwat nih. Menilai perang al-mufawadu ilaihi Jadi Abi Sufyan zaman masih kafir Jadi inna Nasani itu Abi Sufyan zaman masih kafir Fangkal aku mau kembali sopa ashab eh, Aero jalan di dari sopa sohabat di badin sang perang badar Ini matem bukan nikmat menawari sangi Allah Wabat dengan keutamaan Eh bisa matem di selamat warik dengan badin Lam yang sasun suun Kang era mengenani ini sohabat atau suun apa elek Mingkot yang sangi din bumi Au jatuh atau cacat sahabat ulan kodoh anut sopo sahabat ridha Allah yang ridhanya Allah jadi orang sekedar menang ya tetap anut ridhanya Allah bahwa utawa wibu fadlin sing dua ni keagungan fadulan azimin mintang aku jadi sahabat yang menang perang badar itu orang sekedar menang perang badar tapi ya tetap anut ridhanya Allah itu artinya bar, menang atau suraan tambah kacau katanya Mana nanti nanti nanti kan aku rojak nanti jihadil aswar ila jihadil kita perang Badar itu dari sampai perang Aswad ilal jihad itu Sahabat apa? musuh perang Badar perang apa ya kami Nabi. Bisa ya kami Nabi jihad Akbar merangi Masuk. Mana repot. Ya apa ya. kemana? Ya, ya, yang kita merasa aman yang betul senang itu luar repot tenang enam bulan. betul senang dulu luar repot enam bulan. Mana betul-betul dengki enam bulan ini repot. Jadi perang melawan nafsu itu jauh lebih repot bisa karena dialek kita mulai wedoan nafsu tahta berhenti kasut tomak Mana kalau terima berpenjenengan ini sampai dulu umat ayu ya resiko marahin apa nafsu kita mau nanti santri ayu resiko nafsu di santri ayu resiko isti dan memperbudak untuk kiai yang ngamuk saya itu di neraka karuan nah, jadi hati-hati Kamu kali orang mati itu salah itu jadi bodoh, ini bodoh. Ya itu kan berlaku. Jadi nanti umat suka rawan umat. Umat mana terawat isti? Kita tuh mau modok selama tahun umat budes. Ujungnya isti, dia, Ya, ya, jadi kalian tenang. Kita tahu umat kucing yang sih. Nah, ya, semua anak saja sebuah manfaat. Oh, saya tidak akan itu, tidak akan sebuci. Si berlari, si berlari, tidak akan. Surat mungkin hormat teman kepada figurnya beliau besar hormat. Tapi dalam hal itu perilaku itu saya tidak akan anut. Benar, jangan salah paham. Nama ya. yang mengantar pulau kegiatan ini harus segala macam tetap terhormat. Dan mungkin beliau punya sisi baik yang lebih banyak ketimbang sisi jeleknya itu. Tapi sisi yang ini tidak akan saya anut. <laughs> Oh, betul ada. Sama hati, kemudian jadi jauh orang keramat lah, santri gue ada biaya, dan gak cuma lebih apa artinya ilmuwan. Tapi selalu ya piye. Padahal Pak Fadel, Pak Fadel kebablas, bapak Fadel dia alim alama tidak batin. Tapi, wah, dia mulai, belum menangi Pak Fadel. Wah, mulai mau tersiden, sewantri ini sok awal sih. Dari modal anak pelanggaran ada itu ini juga sok Selalu ini Tapi dia yang alim Ini apa itu yang ya santri ini kan bentuk Kristus santri saya opo karena Nah, dia tak pernah merasa di santri. Mengalahnya nggak kenal bapaknya. Jadi ketika orang lain mengira itu santri, nggak ada orang itu pernah di santri. Saya maka beliau aku untuk nanti jadi orang orang di santri. Dan akhirnya nggak apa orang nggak ada orang nggak dipikir belas. Berapa bulan? Berapa bulan? Orang sudah ada berapa bulan? Sama nggak benar. Tapi sopo Masakir kan Masakir sopo Dan jenengan eh <laughs> Akhirnya lagi gini apa lagi Ya dia Jadi ketika kiai lain protes Yang santri ya orang ada pelaturan Kudu buat biskut buat. Dan kita tahu dia ini orang ngatain di santri Santri lain sendiri Ya kalau ini istilah dia wakal-wakal kalah ulama. Ulama itu dua akal. Sebagian itu istilah itu wakal-wakal Ada wakal-wakal yang kepikiran. Jadi kalau zaman Imam Ghazali istilah mereka kondisi Irak itu itu. Imam ini dia juga. Lalu sampai tahu kotum itu selalu Kiai Indonesia gitu. Ya itu yang gampang kan. Mandat tulang ini menangi. Dan dia mikir nyombong Mbak Arwani anak-anaknya rasa sedih. Jadi dia cek nang cilik dimenangi bangsa lebih gede setiap pondok disamakan akreditasi terdaftar cara kalau dia langsung priority pertama mau mana awali oleh menurut tinggi ketika sepuh beliau begini kalau berminyak dengan mana dia sih dalam dunia ini nanti lupa kamu nanya ke Tuhan ini aku boleh juga boleh tambah sawah pada menarik saya pikir itu udah tak bangga anak kesepuluhannya tak mau ada lah Putra Gusi tak saja Nah dia menangi kamu kan Putra Anuyari ke SD Gondol Dia menangi kalau akhirnya untuk kebelian Nah terus jalan pintas jalan ke adalah terus kebelian Dia menangi Namun peraturan membangun Putra Sumpah Putra menangi keadaan istilah Dan saya ikut diskusi hanya ada sekedar tampil menangan itu Gimana tidak, gimana malah mikir Kami ini yang berbelakang hati jadikan Wah, Tuhan Kita dulu Tuhan ini yang itu beliau kan kita akan masak, beliau bingung cepungan dan Jadi akhirnya hari ini saja saya cepungan ngaji. Saya itu coba. Jadi yang hasil beri Quran ini saya kan dengan Pak Zuni berhasil bikin Quran dan sudah saya samakan dengan tafsir tafsir yang kita bareng. Jadi juga remanda kita sering bantu mati, kita kesulitan ketua saya. Jadi ini Pak Mustafa Mati ini sadar Islam dia ada di kampus, meskipun kampus di Makai di apartemen kalau dulu salah ala baru di masjid salah ala malu di masjid komunitas yang suka ibu gaya Islamnya sendiri komunitas yang kiri ibu gaya Islamnya sendiri bahkan mengkomplek BTS itu di gaya Islam sendiri paling tidak ijin imam berobok dia ijin jambal berkris Kristen paling tidak ijin ngatain nak zina itu yang dosa lalu tetap berusaha terbentuk semua komunitas ini tidak kita pelaku takdirnya tidak kita pelaku tapi ya proses itu itu yang kita tuh keliru anggun kadang kan nanti ya, pak santri sing khusus ya kiai itu kedunan jangka mungkin orang kiai orang alim jangka ini itu dia ala yang zaman akhir uang khusus sing kriteria ya, itu mungkin mungkin misalkan itu benar kiai mengakhir sih alim tapi ini alim protes karena kiai kiai alim protes dia itu punya ya kok itu lagu nih sing gede nih rapor saya sudah tiga Nah, ini tenang dari mana dia ngomong terus terang contoh Mustafa bisa ada keting Mustafa tapi itu trauma dan itu penasaran mungkin hari ini menang ya perayaan berkara udah masyarakat misalnya nah belum muncul lagi anak itu semua dia menang dari mana itu tukaran fisik dia menang zaman yang itu tukaran berbau baru Bagaimana terkenal alim lah bener ada jenengan sampai ngalim ngalim nah jenengan kayak tangan aku lagi lalu belum beres baca aku jatuh Saya tidak bisa mikir dengan kesalahan kesalahan itu memang orangnya salah ya kita justru karena salah ukuran salah itu dibuat ngadili publik kalau publik tidak bisa sama diri publik itu urusannya banyak Mengalami dosanya Mustafa Ahmad itu tak ada rasa yang mimpin lembaga Kena mimpin lembaga, ciri kan saya lembaga Tetap kita mikir, bayar listrik saya per bulan berapa Sani itu harus ada berapa, pondok yang jumlahnya sekian Sumur harus ada berapa, wisi harus ada berapa Dan itu mesti langsung secara teknis melibatkan uang dari mana Pilihannya mesti dari politik, syariah, ya anak sementara kue yang kiri mondok mau di depan nak berhidup kiri juga menarik sendiri awalnya beda itu mereka punya soleh kayak opo. Soleh apa pengen narik otak ke sanggria. Lu iya, biar mau soleh apa pengen narik otak. Tetap pada level kebijakan. Cara rapat harus soleh ya kan. Pondok dengan jumlah sekian biasanya harus berapa? Iya, ya, ya, sarana publik harus apa? Tempat ngaji aula. Musola harus ada apanya. Terus setelah itu kan teknis dia. Ya. Habis berapa? Sumbangan dari mana? Sebagian dia bilang yang miskin sampai diundang dari pejabat. Kalau istiqat nilai nilai santri di bang pejabat, sebagian kiai nilai jalur tapi bang jalur santri. Sebagian kiai mana? Tuh, tuh, tuh, jangan orang-orang, jangan orang-orang, Enggak intinya sementara kesalahan Yusuf Ahmad itu berumur-umur nah khasnya Nabi gak jalur obat bila asal itu malai dan ini dibuat Nabi ini dia yang begini kan gak adil kesalian sih kalau baru-baru tahu gula asal majur belum lagi ini padahal pada level pengambil kebijakan dari mana? ini memang nggak mungkin tidak berjalan meskipun beliau juga sudah berusaha coba barisan tapi tetap tidak bisa Pak Kono mulai jadi Nawawi sampai bapak saya sampai dia ngomong semua akan dia Nawawi apa tahu begitu gawe tahu kenapa kenapa nggak bilang ada tahu karena nggak bisa saya tidak bilang dia tidak Mustafa tapi coba kita kita berpikir secara adil ya, secara fair kita sama rasa malam mikir dasar mulai dewi adil tidak sama jadi kepala keluarga kan tetap besok biasa saya berapa istri saya berapa dengan baca bersih udah berbuat berapa sama Raisa <laughs> apa yang kafe dulu itu termasuk lagi ya dari mana

itu tadi kan kampus yang Islam nimbulin komunitas ini yang Islam pedalaman Kalimantan belum itu kampus yang kerja pedalaman Kalimantan sering berarti itu sering di kiriman kiriman buku turutan kecuali yang marah kalian dorong dalam lagi kerja Kalimantan dan pedalaman itu bangun musuhannya tapi berarti di rubah misalnya di berarti sering konsultasi aku mau itu sadar sebetulnya kita bikin sentral misalnya mbak Tim bagian yang atau mbak Lima itu baik tapi jangan jadikan sentral yang angkuh kalau badan sentral yang angkuh gue fungsi fungsinya berjalan dengan untuk kedalaman dan si, si Islam tidak tersebut beliau itu kan nanti sama waktu yang Tim ikhya justru ada bumi Alim itu termasuk Mbak Muzali menyesali muta'alim sekarang itu di Mbak Muzali itu itu sudah hantu cari ulama saja internet saya sambung membela ulama yang internet tinggi nama besar padahal yang dibutuhkan dia tidak sebesar itu saya itu menangi buat teman zaman saya ketua Arif di Anwar ini mungkin kita nyata banyak anaknya di besar yang minta ngaji sama saya banyak kata saya termasuk keren padahal ngaji ini di setahun sampai ke ulang pulau untuk sombong dia pun disebut tinggi nama anak nang dunia anak budaya tak alim kan aku perkara ini saya bergaya dari murid kula mestinya untuk dunia akan itu pak. jadi ketahui sudah mengalami masalah keangkuhan paham harus jadi misalnya kita idolakan Mbak D idolakan Mbak tidak apa memang mereka mereka orang soleh orang ahli. tapi apa idolakan kita itu karena keangkuhan kebesaran atau karena penghina di agama kalau sama sama fungsinya di agama ya anak kalinya fungsi di agama ya harus dia beliau itu akhirnya di mana mana berjalan tidak semuanya faktor beliau dalam dalam Kalimantan dan departemen dan kampus saya ayah kampus sama saya ya masjid dan jamaah gitu ya enggak dia orang masjid sama jamaah ya udah beda tempat siapa artinya kan tetap berusaha melakukan syariat Islam Nah, kan misalnya, tapi di kampus kan ada buat pacaran. Jadi di sini ya ada. Gitu. <laughs> Gitu. Pakai Artinya nama dia tuh ya ada berdua. Ya ini cinta perbedaan, ini istri ya. Jadi ini tak niat ini ngaji malam ini jagungan. Kedua ini boleh, boleh menangis juga, ini mulai dari tim sampai kiai sampai ulama-ulama besar sampai mentah itu rata-rata itu sama ulama yang diwatana itu dulu tidak berani jadi jenis Muhammad ambil ulama-ulama yang yang kedalaman Rusia zaman persemakmuran itu hormat sekali karena itu sadar Islam tidak ada yang di Eropa Bosnia dengan segala dinamikanya dan resikonya di dibantukan ya datang ke sini juga Islam Islam di Irian Jaya di Timur Timur yang Irian zaman orang itu anti Gustur karena Gustur bila orang Gustur ini kamu berani anti Kristen di Jawa itu karena Kristen itu tidak Islam atau karena kamu merasa mayoritas ya enggak karena Kristen harus dibahas begini sampai tak tanya andaikan sampai yang muslim hanya tiga di Irian Jaya apa tetap beretika ingin bermuslim atau sementing selama ini yang tidak kita sadar itu jadi cara berpikir Islam kita ini masih dengan keangkuhan Kue saya ini pede Kristen karena mayoritas atau karena sama benar Tidak, karena kita mayoritas karena saat kita andikan sekarang kita jalan secara berpikir selamat selamat sebenarnya selamat berpikiran ini. Artinya apa? Islam itu tidak mengajarkan perang atau mengajarkan selamat, tapi kondisi. Betul. sampai nggak itu Islam pengiran jaya dengan ilmu kita yang sekarang, dengan kemampuan kita yang sekarang, cara berpikir kita terus beda. Ya, tapi yang jauh mulai dari mentalitas. Ketika kita jauh, pikiran kita mana? sebenarnya anakku selamat gak diganggu Kristen gak diganggu non Muslim Wah, ada teman-teman, saya dengan gitu. saya tak tak saya yang jatuh gitu. Diciptakan saya itu seorang alim yang tak hormat itu yang Karena zaman tiba itu sudah saya ajarkan gini, itu gak mungkin. Ya Joko Widodo di negeri jawa gak mungkin sama <laughs> Nah, makanya biro-biro gini itu buat pikir gitu kesalahan kita ini kesalahan sing ampuh apa kesalahan karena gak tanggung jawab kalau gue lagi komentari pondok semarik saya juga itu karena gue rata tanggung jawab proses bodoh itu gue karena iya karena gue ah, rata tanggung jawab tapi ini tanggung jawab itu bisa komentar kamu itu mesti gue itu pengeluaran gue WC gue bangunan gue listrik dan sebagainya jadi seperti kesalahan kita ini sudah tajam karena ini kita omongkan terus melahirkan agama paham ya yang saya elek yang coba yang masih percaya nah nanti di sini udah naruh opa jadi saya itu kebunan saya elek yang coba amat itu masih ngambil sementara kita komentar begitu karena enggak, nggak pernah ikut internal mereka cara menyelesaikan internal mereka di masalahnya ini jadi kemudian silaturahim warahmatullahi wabarakatuh ini dalam Terus tahu, sampai si gentleman ya, nanti waktu soal, terus ke hijau, terus langsung orang Islam muncul santri dia langsung diskusi mau enggak apa-apa kalau bertanya bangun biasa diskusi kemudian beliau rumah kalau berputraan bangun waktu masih cilik boleh cucuk Eh saya boleh biasa diskusi ya mereka sama saya Boleh orang putra berusaha tak jangan diskusi yang jangan ada mata suam ya tentu sebagai kita kan antar kiai antar tokoh jangan buah ilmu itu jadi sudah jadi tak usah jangan itu panal Ya, saya sama terus sama terus di bawah orang alam itu orang Arab juga berarti fokus. Kan itu mungkin saya jelas ini. Eh, orang karena tak tahu orang kerja buat orang. Hahaha. betul yang gila ya, dari Nah ini masalah pelik betul-betul. Jadi dulu ini itu masalah istihadiah. Jadi kalau kamu itu belum dari anak nak mulai diskusi sampai debat sampai keahlian istihadiah ya saya itu menangis Jadi saat di Zohor ingin di Mesir di mana ya Abah itu menangis yang pertama buku-buku modern ini saya nah wadah yang modern ini Bukan-bukan ya. senang Quran tidak nih, bukan ada ya Tapi jangan modern Lalu kita menangis, peralihan Nah itu termasuk yang memang juga gara-gara itu Dulu itu gak adil Yang paling gak adil kelihatan yang ikut secara de facto yang tidak umat itu kan Mbak Arwani, Mbak Munawir, Gini, Mbak Dijati karena dia, itu kan secara de facto yang menggenggam umat itu sangat ada Lah lah semua sarana agama harus ada izinnya Misalnya dari pondok di sini, dari masjid di sini Proses-proses terakreditasi terdaftar ya untuk izin Nah repotnya, depak-depak itu mesti pejabat itu memang Kampus saja, ke kiai, memang memang kampus itu Sampai ada nawi, nggak jadi sehingga itu istilah apa saja kan itu di depan teman terkait dan itu mesti yang kamu saya alami tadi. yang aku. Dan saya tak obat. Kaya apa inane yang tak selai dan karena yang sepuh. Itu menikmati yang pejabat. Sementara pejabat di awalnya saling nyanyi anu ngapain bersantri. itu Jadi ino tenang. Gue sering diceritain kayak gitu. Orang orang ino nanti kayak umum. Saya bilang nggak kalau perlakuan mereka sini sih ada bahasa. Ya wis lu buat latihan istirahat rubah gitu kan bana rubah gitu kan enggak bisa tiga ngomong anjing kamu makan salia program khusus. Pas rubah penggemar-penggemar dari Ahmad bin Mustafa dan penggemar Talak. Tanpa tidak. Warnanya dia ini menyebut itu. Bangun saya juga sama mengalami gitu. Orang-orang yang dulu memutuskan dulu juga tidak serpada beliau gitu, bikin apa? Anjir-anjir ada biasa Yang lain juga orang mantan bikin apa? Tapi mesti seperti kan kami sekarang jadi bola ini baru motor. Bola kenal bapak berhenti di bang Ali atau kenal. Jadi bola itu macam nih bang. Maknanya hati konsultasi betul sama yang terkait. Orang itu Mustafa perintah dari belum dapat jelas. Dan itu kan, tutup kan. Kalau sampai santri kita yang tutup. Kita harus ikut kulung umroh, Kita semua itu belum jauh. Jadi tanya sama Pak yang Alam diceritakan yang tahu, yang terkait. Jadi sepelik itu, asal usulnya masalah itu sepelik itu aku udah rubah. Pertama rubah dimulai yang gede, coba yang gede-gede nanti terakhir sekali. Jadi saya nyumbang nggak terus berubah mulai dari dulu. Terus diikuti nyumbang, mulai trennya berubah nyumbang. Hatta pondok paling keren, paling hebat, kemarin pondok bahasa mas Asal nah, runya akhir kurikulum. Terus ngerucu, ya balik masuk Terus besoknya nanti untuk pemain Irman Bawang, malah sepuh-sepuh rubah. Harusnya terus kalau nggak mau apa <laughs> Sehingga menyedihkan Sekarang Nah itu bagus nggak ada perbaikan Saya sepah ya Nah artinya ikhtiar itu untuk bener sama Don Jadi ini nggak sekedar masalah Salah di modern Buatan kenapa usulnya itu panjang Dan aku biasa belum ini mau nggak Musuh baru Ya ini saya kiai-kiai yang model Mustafa, model ramadhan selalu melawan karena ilmu ya orang sudah puluhan tahun ditanamkan salah itu segala galanya itu berubah saya warmanya dulu itu kan tidak berubah tidak mungkin kan karena trennya begitu sakit betul kiai di sio-sio pejabat itu sakit misalnya itu SDIP iya mulai ini aku sama ini karena tidak dengar pun bisa memastikan kalau tahu cara tren berpikir karena saya memang benar-benar dari diskusi tidak sekedar sewan gitu Mana kalau belum mandi mandi anak kerja waktu selang, pondok Jiran itu aset bangsa, pondok itu juga aset bangsa, aset agama. Gentleman selang, pondok itu aset bangsa, waktu pun fair, sebagai waktu aset. Itu selang, sing saumur, minggu kus, kurang kiai, gimana kiai, nanti nanti kus, gitu kus. Kita punya masalah bersama ini, kalau gimana budi itu terus di malah tapi eh, terus diskusi itu dijelas. Nambah leman malah enak, ngeten. Terakhir paling penting kan, wah penting penting. Gak boleh tahu.

Kulo niku bareng atau syukur betul. Jadi derek jajani Quran sini, Kurang derek betul milik asam masjid. Dan terutama saya di sini, Di kulo derek no ngaji ayu mulai putrane September bulan derek mulang jadi ya derek belajar. Mulai bagus kambing bersyukur. Iya, bagus syukur kita pun kata sendiri kulo kulo ini sering. ini bukan ada universitas, sesudah mulai. Jadi saya satu-satu santri sering sering ikut kita bangun. Kulo kan kan misalnya ada setelah diskusi memang atau bukan mantap kalau ada teman di Inggris lagi ini, cek hari ini tak takut. Kalau gue santri itu oleh tiga sana itu gue. Atau hukum tidak tahu iya, itu itu kan rumah romantis. Kita ini kan ada di masalah. atau diketahui malah baik, senang dosa jenis. Gue mau ngomongin gue gue apa Ini internal lo masalahnya. Ini mantap kan jenis nih ngerti Santri ngandung tamu, ranyawar nyapeti. Terus gak jelas. Artinya gini, kita ada anisan rendah, artinya kita ngandung itu masalah itu. Soalnya Nabi Musa itu mau digawa zaman wis kawin Nabi Musa itu mau Betulnya dia anak tahu ora dipikir dia menuruti bingung itu ya biaya <laughs> ini Jadi kita mau sama saat Ambil seistihad Ini sampai kesini itu langsung gue Jadi kalau kita ketat Ya tak contoh gampang misalnya santri boleh ningali TV maupun buat Tapi saat di Gak buat TV orang pengalaman teman Ketika dulu buat TV ya boleh langsung bloter-bloter itu Tapi rapat udah saya tenang dan nanti saya tenang ketika jadi kiai, ketika dipolitisasi oleh tokoh-tokoh ini orang tenang. Nanti Batura Salam termasuk terkenal wali walinya kisah, ya Salam Ermi. Nanti juga Terus saja, kau nak di wali, bilang kemenangan. Ya karena trauma ini datang-datang di secara politis, secara nak misalnya wali, pakai insting, pakai firasat. Ya misalnya kan, nanti punya hitung-hitungan itu. kenapa pejabat untungnya apa, ruginya apa, terus prospeknya apa. Jadi satu mulai aku nanti menangi, jenengan gue menangi perubahan di mana, itu kan gue menangi perubahan di sini. Sekarang ini gue nggak ada yang SD, satu pun nggak ada yang sekolah SD. Dan saya menangi itu bangga. Dia menangi dua rupa malah telepon sekolah, nanti dia kuliah, nanti dia kuliah nggak bisa Baru ya sampai. Mana punya perubahan di mana itu harus bukti mengenai ilmu, ini perubahan apa? Cara berbukti lah, tak ikut balik sudah ada. Dia nggak akan ketemu tidak bukti-bukti itu saya nanya ke Muslim itu nah setelah lu deh kan kuliah macam ini iya ini cerita ulang paham dunia jadi gue itu cukup cukup kumel gak musyawarah nanti di yang awakmu dhewe ini urusan publik kan jadi musyawarah nanti sing terkait nggak bisa kamu harus buyut saya nggak melihat juga maksudnya tapi coba sampai diskusi mana jadi itu bantah ya kan waktu dia ini belum di maslahat lu fair aja sampai lu kira mau Maksudnya nak sampai gak GR, biasanya dia itu nakalan Sekali sing semua buku dulu, jadi sing cerita <laughs> Ceritanya lah, bar-bar, lorong sampean Ya, ya boleh namanya agak benar-benar Sama cerita kok usulin, cerita keluarga ini sampai reputasi ini Jadi saya cuma menantu ilmu Itu sebuah terminalnya yang ngomong Cuma dia nak sampai teko, bawa tema, jelas Kali sebang kecikiran Ini bagus, gue mungkin ikut tidak kurus Saya punya problem pada pondok saya, dengan punya problem Mari kita pecahkan bersama. Nah, karena tak kok, bapak dulu bukti kan budi waktu kami. Nah ini masalah bersama. Jadi peralihan-peralihan itu masalah bersama. Saja ini dari mantor, andai kan boleh milih cara sakit. Bisa aja ini mudah salah. Kalau memang masih kita senang salah, artinya bagi yang senang salah, kata sekolah. Bagi yang senang salah, saja itu jalan dengan tadi. ngajakkan salah, tapi yang benar-benar alim Misalnya Quran ya benar-benar kayak ini loh jadinya ya ini ya betul gitu. Ya, ada sisi fakihnya karena yang jadi ya betul. Tapi salah sekarang kan betul nanti. Menurut ya, ya, saya membantu orang ini jember. Salah artinya oke. Kan coba ya jadi tenang ya itu. Dia iya, tenang. Dia mau misalnya sampai sama makan juga untuk makan enak semua nanggur. Dari ada <laughs> orang gemuk aja. Ya, ada kata-kata angin, nah itu sering kita berkata sampai kapan nanti kan gini sama keluar rumah terus ya, harus berubah ubah pulang ya angkatan berubah itu tadi gitu ya antara maklumi santri gak temanan enak kita maklumi ya nah, santri begitu tapi kita juga punya harga diri ya, dia pun begitu ya itu tak bingung sama dia pun juga gitu memberikan saya saya sebab berubah tapi untuk ini sampai begitu ya kan saya tidak mengenai bentuk Mustafa kan itu Dengan saya saya begini Aku orang lah Tidak kita syariat Nonton Gampang kan Jadi sebetulnya orang-orang salam itu kan punya tradisi di keluarganya Karena banyak unak-unaknya ini Berapa pemberitaan di sekilingnya Terutama anak istri Dulu nggak tahu nih Ada bayarnya itu salah <laughs> Jadi saya Orang oh, tetap yang kita tidak beda Itu sih tawakan dicukupi pengeran Rezeki itu padahal dia orang jadi itu Bang jadi masalah-masalah ini kados pada malu dan menawur dan menawur itu digabung apa wonten nimbas yang penting ada ya karena nggak tertutup yang kebetulan ibunya kaya terus Pak Najib bin Qadir kebetulan Raden ini maafkan masuk ibu masuk ini sehingga tadi ibu kiri kiri kiri itu yang bilang Pak Tayo mah putri benar kata yang sering bilang contoh kerja pulang nomor cetakan bisa hati sing libat baru sing betul berada ada pengen ini pengalaman sejarah itu kita harus tiba Arif intinya ya ketika orang bilang kutu nubah itu jadi uang itu sendiri waktu sehingga kalimat masuk keren keren menangkan ini tidak memasarkan di diri akhirnya kita bahas ya, ini seluruh masjid juga yang nulis di jilid barat seluruh ya pula putra bangsa terkenal tapi lihat itu yang marah putra <laughs> bangsa ya apa dari kecil dari ya, suka Enggak kita istiadah, kita semua mencintai umatnya Nabi. Kalau yang sering dengan Nabi, ya Allah saya ini sangat mencintai umatnya Nabi tapi kita punya masalah kayak ini tuh gimana pemecahannya kita kan sama-sama mencintai umatnya Nabi ya coba lah pecahkan yang paling mudah itu tadi silaturahmi silaturahmi itu coba sampai sini juga. jika nak lihat silaturahmi itu kejujuran ngomong mau. Kau ini kadang kumur itu aku ternyata. kena aku orang mureng-mureng berarti rasa samsara berarti kalau malam sih jumpa nanti ini contohnya mureng-mureng kalau sama alim orang atau saya sepakat ini. Tapi jelas ini masalah bersama Armanto itu boleh didiskusikan. Wasalul film ini ini masalah bersama. Terus sama tradisi tablik Armanto itu di Bandung juga sudah. Nah, itu kiri itu tiap tamat kalian itu didapat ada pedalaman Maduro. Sami, saya Muhammad juga faktanya begitu. Itu masuk sarujoni, pendawang Nah, kalau untuk salaf itu karena ini, untuk kita itu kan gitu ya. Tambah ngalim, tambah tertanam keangguan dulu. ngalim di rumah di, boleh sehingga prosesi-prosesi dalam Harmanda itu kemarin uang sing terbelakang diso-diso terbelakang di datang kalau ada pengimbang rendah loh malah ada yang bertemu kalau mengimbang itu bagaimana jadi balik gue andi wala ayah proses-proses takdir itu ya jadi itu gampang ya cara kita jadi jenengan orang ayah malah syukur justru orang ayah itu sedang yang jenengan ya pantas jangan lupa sampai cari jadi itu kan ya itu jadi syukur ya Betul cara Allah saja. Islam itu di mana-mana. Jadi cara Allah. Komunitas batu roti ya abdu. Komunitas tukang ya ibadu. Komunitas nelayan ya ibadu. Dan semuanya mereka ini per orang dihargai Allah sesuai amalnya. Tidak presidennya, tidak bupatinya, tidak gubernur. Sehingga per individu ini cara Allah ya objek dakwah. Sehingga ketika kita dakwah menggunakan nelayan, menggunakan petani, nah sampai ikhlas ya tetap wali. Mana kata-kata jika itu tentang kitab sufi Wong terkenal wali yang menjamah sebelum terima petani, sebelum terima tukang kayu kan katanya tidak tidak kitab sufi. Tapi karena kita punya keangkuhan, hmm, Batunya orang Islam kok hasil eh, dakwah Sebenarnya orang karuan ada yang kasih Bugatti Padahal dakwah kan sama Sampai ini hidayat no Bugatti Atau hidayat no Parman Tuhan Dek Ada orang kan itu Sama kalau orang itu nih Uang sampai sesat Hidayat no Tenggur Itu wajib Bugatti wajib Bugatti Sinten paman yang wajib berdakwah. Hanya keangkuhan kita nganggap masalah ini di dalam bupati dan gede. Enggak ya Pak. Kamu itu ya, ini kalau membong tanya kita sakuran gitu. Jadi itu harus ada nanti gitu. Aku ada di Malaysia itu masih sama tak ada izin minggu pertama kemungkinannya tanggal dua tiga tapi kalau minggu pertama gue insya Allah akan berangkat saya ke Prancis nanti kalau jadi yang penting itu nanti saya itu tidak akan bangga berangkat ke itu buat buat bangga ngaji ini tapi kalau eling jadi kita ini lo pengen tenang nih para mantan jenengan ngawalin jenengan nih amat turun sih kata-kata sombong diskusi lah coba sama diskusi gus jujuran sama berkobrol ini masih ngomong dari mantau sebaik kita ini punya ilmiah yang bagus kalau saja keluar pernah ini terus mungkin keluarga ini kenal saya Muhammad sampai ketemu jadi sebetulnya kalau kita punya kesadaran itu ilmu menjadi murah teman Misalnya gus-gus jalan mau ngalim, misalnya. Gus-gus sarang pengen intelek, ya kuliah ini ya rumah itu gampang. Nah, ini sarana indah itu menjadi murah. Kemudian Mekah juga. Lagi merupakan mau wonten Gus Haris, ini manggil wonten Gus Haris. Pemantau di Pondok Sarojo, Sirojo ini, gitu. Tapi itu mau karena karena keangkuhan berdiskusi itu, nggak nggak silaturahmi. Tahu-tahu salah paham. Ini kalau tahu tahun buat nawawi saya ini modern, buat nawawi saya ini mubah. Karena sedikit Tahu-tahu MTS saya mau anggur di sini kan, kan di sini. Kita dikira karena itu tentu ketua MTS nanti mau dan dia kita dan standar mulai rektor sampai guru guru. Artinya ini loh bang, kita ini nggak fair. Kamu yang soleh kumel itu nggak fair. Wah tahu tak? Oh ujung-ujung nama Nah, Lalu itu nama ujung-ujung biasa di depan. ini kita coba lah yang coba, kita coba. Namanya percaya di omongan gue jajar ingin mengajar di Allah. Lu isbundi gusti. Umat Islam ngadepi masalahnya. Kita langsung yang mengajar di Allah. Kalau yang bertahajud, kalau yang miris, istiar itu miris. Ya Allah, api ini di umat Islam. Kalau kan nanti diskusi bagi saya dia hitam, dia tidak bisa dijawab. Sampai begitu memang Islam tak tanya gitu. Islam tak tanya apa sebaiknya santri itu modern atau tetap salah Pokoknya nak tahu anu blue film itu bisa dijawab. Maksudnya nak modern ya kebablas, seneng pacaran, senang nyetel CD macam-macam. Menurut salah itu kebablas, kewajiban untuk ini keluarganya orang-orang menang. Jadi kan perlu tuh. Ya akhirnya tengah-tengah, ya tengah-tengah itu dua ini. Kamu dua, tidak artinya sampai ada dua itu masalah Misalnya kalau sampai mondok tanpa dia, ya gue kita santri ini kalau mantas mondok karena orang dia ya. Kalau dia ya orang santri santri kan gitu. Nah itu gini, gini kalau alami karena tidak punya uang sekedar makan, yuk ya, nyatanya sulit tenang bener, yuk ya, butuh tenang. Kamu paksakan melibatkan biaya, nyatanya tidak butuh tenang. Nah sementara pada level lembaga kita ingin majalah, misalnya tidak terus pondok itu mesti mitra karena nah sambil pun, lalu pak butuh nilai ada yang dari itu afro, butuh nilai dari butuh ini kecil, itu yang kita menatap lagi. Ketika peralihan misalnya bikin bikin SD SMP gitu atau nanti SMP memang kita ingin lembaga negara ini ada suasana Islamnya masalahnya jelas kita di santri yang mundur karena tidak punya uang artinya milih untuk murah udara biaya itu kan mayoritas di pondok saya dimilih pondok udara biaya sementara pondok tidak mungkin tidak punya sebuah sistem artinya alat sistem modern maju atau sistem salah ketika posisinya jelas milih salah, oke milih salah. Salah mana kan Arman Koko yang ingin tapi dulu bisa muncul, dulu bernate diri bisa mundur. Memang salah dari segi ini unggul, ada berat dulu dulu bisa mundur. Tapi kita di ketahanan ini tuh kayaknya untuk sekarang sudah susah Arman karena kiainya ada seikhlas dulu dulu tuh kiai dulu santri melarat itu orang nanti motor-motor, ya jambal, saya ini jambal. Mereka karena mereka disadari uang gedung, sambutan lalu murid, <laughs> Bahasa ini fakta wis nilai itu kita mau apa? Ya? Mulai ketika kerapia uang dunia sal, saya ini kerapia itu baru zaman